Kita tahu ketika suatu zaman atau waktu yang semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan. Banyaknya fitnah. Banyaknya berbagai macam fitnah yang menimpa dan mengelilingi kaum muslimin fitnah yang menimpa akidah mereka kerusakan akidah yang merata kemudian kerusakan akhlak tentunya ketika akidah su sudah rusak maka tentunya ibadah yang terbangun pun menjadi punah dan rusak oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Sekali lagi kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah arahkan untuk mendapatkan hidayah dan cinta kepada as-sunnah. Oleh sebab itu, kita kaum muslimin satu umat yang berusaha untuk meraih kemenangan ini tentunya harus mengetahui jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada kemuliaan. Kita ingat hadisul iftiraq yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud merupakan peringatan bagi kaum muslimin peringatan bagi seluruh kaum muslimin adanya perpecahan yang akan menimpa dan sudah menimpa kaum muslimin ini tentunya merupakan peringatan dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan hal ini kecuali untuk kita mengambil mau'izah oleh sebab itu ketika kaum muslimin tidak menyadari yang berkaitan dengan hadisul iftirak maka wal billah hidupnya tidak akan terarah akidahnya minhajnya ibadahnya bahkan muamalahnya pun akan hancur. Oleh sebab itu, ikhwati fillah azakumullah jami'an, jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada keselamatan, kepada kemenangan. Tentunya dengan kita mengambil sikap ittiba, kita berjamaah dengan para sahabat, kita menisbatkan diri kita kepada mereka dan ini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ittiba kepada mereka. Wallahi, kecintaan kaum muslimin untuk ittiba dan mengikuti jejak para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diistilahkan dengan fahmus sahabat Ketika seorang terarah untuk mencintai dan mau mempelajari fahmu sahabah, ini merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini biidnillah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat itu dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam firqah yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ingat bahwasanya dengan kita menisbatkan kepada mereka maka seakan-akan kita berada dalam satu tumpakan berada dalam satu kendaraan bersama mereka ketika kita menisbatkan ittiba kita kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an maka seakan-akan kita mengendarai satu kendaraan bersama mereka ingat apa yang diucapkan oleh Al Imam Malik rahimahullah ketika digambarkan oleh beliau bahwasanya as-sunnah itu digambarkan sebagai safinatun nuh perahu nuh kita ingat bagaimana kejadian yang menimpa umat Nabi Nuh ketika mereka taat dan mengikuti Nabi Nuh maka Allah selamatkan mereka maka demikian pula kata Imam Malik bagi orang yang menumpang atau yang naik ke kendaraan ini, naja maka orang ini akan selamat. Wa man anha halak. Dan tidak ada orang yang ketinggalan untuk menaiki kendaraan itu kecuali orang ini akan celaka. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita benar-benar mempelajari faham sahabat. Dan ini yang hilang dari kaum muslimin. Dan inilah Fahmu sahabat inilah yang hilang dan mulai dijauhi oleh kaum muslimin dan bahkan hal ini merupakan suatu keanehan ketika ada orang yang mau untuk menghidupkan fahmus sahabat kita ingat bagaimana Yunus ibn Ubaid rahimahullah seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Barbahari ketika beliau menyatakan suatu keajaiban Suatu keanehan ketika ada orang yang masih menyeru kepada fahmu sunnah, menyeru kepada as-sunnah. As-sunnah ingat sebenarnya diterangkan dalam kitab Al-Hujjatu fi Bayanin Mahajjah As-sunnatu adalah mengamalkan Al-Qur'an was sunnah bil iqtidai Obetidai sahabat dengan mengikuti para sahabat. Ini as-sunnah. Nah kata Yunus ibn Ubaid, jika ada orang yang menyeru kepada sunnah, maka ini sungguh suatu keajaiban. Wajabu min dalik. Dan lebih aneh lagi, aneh bin ajaib. Jika ada orang yang mau menerima faham as-sunnah ini, mau, mau menerima pemahaman as-sunnah ini, Subhanallah. Diucapkan 1100 tahun yang lalu. Jadi dikatakan oleh beliau karena memang terlalu banyak fitnah. Yang mana kaum muslimin mulai tertipu. Mulai tertipu dengan berbagai macam yang menghancurkan akidah mereka. Dari pemikiran filsafat, dari pemikiran orang-orang ahlul bedah, dengan pemikiran orang-orang zindik dan berbagai macam manusia yang berusaha untuk meruntuhkan fahmu sahabat. Dan itu upaya mereka. Karena mereka memang mengetahui ketika kaum muslimin mengembalikan kepada fahmu sahabat berarti akan muncul suatu kekuatan yang dahsyat. Ingat bagaimana umat-umat yang terdahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kemenangan ketika mereka mau mengikuti para sahabat-sahabat. Kita ingat bagaimana Hawariyun, umat Nabi Musa alaihissalam. Kita ingat bagaimana umat yang lainnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuji generasi yang hidup bersama para anbiya. Akhwati fillah azakumullah jami'an. Dan memang wallahi kalau seandainya kita mengukur dan meneliti dari kebanyakan kaum muslimin, apakah mereka berhukum ke rafah musuhabah, ataukah mereka berhukum dengan pemahaman akal mereka? Wallahi kalau kita membuat perbandingan, niscaya kebanyakan dari kaum muslimin ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah mereka lari ke akal-akal mereka bahkan mereka memperkuat jalan ittiba mereka, ittiba keperawan nafsu ini dengan firman-firman Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Dan ini tentunya talbis. Oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an dakwah untuk menyeru umat mengembalikan mereka kepada musuh sahabat ini merupakan kemuliaan dan keanehan kita ingat Bagaimana Abu Darda radhiallahu anhu ketika beliau melihat keadaan kaum muslimin sampai-sampai beliau ucapkan wallahi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada zamanku ingat Abu Darda adalah salah seorang sahabat yang termasuk dari kalangan para sahabat yang wafat pada masa-masa terakhir beliau nyatakan ketika melihat fitnah dan pengaruh daripada orang-orang munafikun dan ketika kaum muslimin mulai lari kepada pemikiran kepada hawa nafsu mereka dinyatakan oleh beliau wallahi kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan pada masaku ini tidak bisa membedakan kaum muslimin illa bisolah kecuali hanya dengan sholat kemudian Al Imam Auza'i yang meriwayatkan perkataan Abu Darda ini menyatakan wallahi kalau seandainya Abu Darda dibangkitkan pada zamanku ini maka aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Abu Darda kemudian Yunus ibn Ubaid yang meriwatkan ini dari Alimam imam Auza'i menyatakan wallahi saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Alimam imam Auza'i ketika dibangkitkan pada zamanku ini dan melihat keadaan umat yang seperti ini 1100 tahun yang lalu atau lebih dan tentunya sekarang kita bertanya kepada diri kita bagaimana umat Bagaimana jika Yunus ibn Ubaid, Al-Imam Auza'i, Abu Darda dibangkitkan pada zaman kita? Apa yang akan mereka katakan? Ini tentunya diakibatkan menjauhnya kaum muslimin daripada faham sahabat. Dan yang perlu kita yakini, wallahi, faham sahabat akan menyatukan kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada khairul qurun. Dan kita ingat, Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi ikhtilaf di antara mereka. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencari-cari dari kalangan para sahabat yang lainnya yang mereka yakini mengetahui bagaimana menghukumi permasalahan ini. Dan juga kita ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutus Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengingatkan orang-orang Khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepada fahmu sahabat bukan kepada hawa nafsu mereka ini menunjukkan memang fahmu sahabat jalan kemenangan bagi kaum muslimin dan ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala maka mereka berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin daripada fahmu sahabat sehingga kita tahu bagaimana upaya mereka dengan menjauhkan kaum muslimin daripada kutub salaf dan disibukkan mereka dengan berbagai macam buku wallahi yang sangat jauh daripada minhaj salaf akhwati fillah azakumullah jami'an yang perlu kita ingat bahwasanya dengan kita menisbatkan diri kita dan ada kecintaan dalam hati kita untuk menisbatkan diri kita kepada fahmu sahabah. Itu merupakan awal pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ketika seorang akan berupaya untuk menghidupkan fahmu sahabah akan terlalu banyak permusuhan akan terlalu banyak fitnah yang menimpa tapi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan ada, tidak akan ada satupun yang bisa mencelakai mereka. Bentuk ismah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berupaya untuk tegak ala sunnah. Akhwati fillah azakumullah jami'an. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat telah memerintahkan kita untuk benar-benar memperhatikan sikap itibak kita, akidah kita, minhaj kita, akhlak kita kepada para sahabat. Karena wallahi perkara sekecil apapun kita ketika kita keluar daripada fahmu sahabah sekecil apapun wallahi tidak akan meninggikan derajat kita dan bahkan akan menjatuhkan kita. Ingat bagaimana Aisyah radhiallahu anha seperti yang dinukilkan oleh alimah imam dinukilkan riwayat dari Aisyah radhiallahu anha ketika dikabarkan kepada Aisyah adanya suatu umat yang mana mereka ketika membaca Al-Quran mereka menangis dengan suara sebagian ada yang meraung-raung sebagian ada dengan suara yang didengar oleh saudaranya maka Aisyah radhiallahu anha mengingatkan kepada sahabat dinyatakan bahwasanya orang ini ala bolalah Kenapa demikian? Dijawab dengan jawaban ringkas oleh Aisyah radhiallahu anha. Kata beliau, "Wallahi kita melihat para sahabat. Mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saya tidak pernah mendapati dari kalangan para sahabat ketika membaca Al-Quran mereka menangis dengan apa yang seperti mereka lakukan. Subhanallah, menangis pun diatur. Kemudian dinukilkan bahwasanya menangis ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadma'ul ain yang keluar air mata. Bayangkan. Apalagi dalam perkara yang besar ketika kita lepas dari para sunnah, faham sahabat, kita takut. Kita akan terjerembab atau bahkan akan semakin jauh. Oleh sebab itu, ketika lahir dalam diri kita semangat untuk selalu mencocoki as-sunnah itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hal ini tidak akan bangkit kecuali mereka bangkit semangat mereka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari al-ilm. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Auza'i, ilmu yang harus kita pelajari yaitu ma qala Allah wa ma qala Rasul ala fahmi sahabat. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahm sahabah Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan sikap ittiba kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita as-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun siapa? Para sahabat minal muhajirin wal ansar. Antum perhatikan yang selanjutnya walladzina tabauhum dan orang-orang yang mengikuti kepada mereka mengikuti jalan mereka radhiyallahu anhum wa radu an maka Allah Subhanahu wa taala walladzina tabau bi ihsan dengan ihsan radhiyallahu anhum Allah akan memberikan ridhonya kepada mereka dan mereka rela ridho kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu Allah persiapkan kepada mereka jannatun tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul Sehingga diterangkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini subhanallah menunjukkan kemuliaan suatu umat yang ittiba kepada para sahabat radhiyallahu alim jami'an dan bahayanya orang-orang yang menyelisihi para sahabat. Kemudian juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'asadiqin dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Ingat, seperti katakan oleh Abdullah bin Umar, kunu ma'asadiqin, ay ma'a Rasulillahi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian diperkuat lagi oleh Al-Imam Dhahhak rahimahullah ketika mentafsirkan wa kunu ma'as sadiqin ay ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ashabihima ajma'in yaitu kita menisbatkan diri kita bersama dengan Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat-sahabat keduanya. Ini subhanallah menunjukkan kemuliaan dan kemenangan ketika kita mampu dan bisa ittiba mengikuti jejak sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Dan inilah yang dikatakan sebagai ismah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساعد مصيره ومن يشاكك الرسول dan barang siapa yushakik yaitu apa namanya orang yang menyelisihi rasulnya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahumul huda setelah datang setelah jelas kepada mereka hidayah al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman nuwallihi ma tawalla maka Allah akan palingkan mereka ma tawalla daripada dari apa-apa yang mereka telah berpaling wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam wa sa'at masira dan sejelek-jelek tempat kembali. Walayyazubillah. Kita ingat bagaimana para ulama mentafsirkan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin siapa? Para sahabat. Ini tentunya ikhwati fillah azakumullah jami'an menunjukkan mulianya pemahaman para sahabat. Kita ingat kemarin Bagaimana yang dinasihatkan kepada kita oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi ketika suatu umat yang berusaha untuk ittiba maka tidak mungkin mereka akan menjadi para sahabat tidak mungkin dalam hatinya ada rasa hasad ada rasa kedengkian kepada para sahabat apalagi menjadi mereka menjadi para sahabat orang-orang yang berusaha untuk ittiba mereka akan mencintai mereka, akan mendoakan mereka, dan akan mempelajari bersama mereka, mengikuti mereka. Ilman wa fahman mengikuti ilmu mereka, pemahaman mereka, akhlak mereka. Ini tentunya memang hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang mengetahui kemuliaan fahmu sahabat. Akhwati fillah azakum Allah jami'an. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kita ingat dalam salat kita, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim walad dhalim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Kita meminta ihdina, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Tambahan hidayah kepada kami. Kita ingat bagaimana para ulama salaf menerangkan tentang makna daripada al-hidayah dan bagian daripada al-hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Hidayatul irsyad. Itu yang kita minta. Dan tentunya hidayatul irsyad yang kita minta adalah al-ilmu, al-Quran wa sunnah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para sahabat dan nasihat para ulama-ulama salaf. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang kedua itu hidayah atau taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ketika Allah tidak membuka hati kita walaupun sudah terpaparkan kepada kita walaupun sudah dinasehatkan kepada kita Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah namun ketika Allah tidak membuka hati kita akan terasa berat itu hidayah itu taufik kita ingat bagaimana Rasulullah SAW seorang nabi ketika berdakwah menasehati pamannya Abu Abu Talib upaya yang begitu kuat yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak berhasil untuk membawa orang ini mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Yahdi mayyasha. Ini tentunya. Dan kita wajib dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Wallahi sekali lagi kalau seandainya Allah tidak membuka hati kita maka walaupun sudah dipaparkan tidak akan bisa kita mengamalkan dan ini memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka ikhwati fillah a'azzakumullah jami'an ketika ada dalam hati kita rasa untuk mencintai atau ada dalam hati kita perasaan untuk mencintai atau untuk mempelajari al-ilmu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak umat manusia yang tertutup hatinya dan bahkan mereka jauh daripada fahmus sahabah karena memang akhwati fillah a'azzakumullah jami'an hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha dan tentunya ketika memang sudah ada dalam hati kita suatu semangat untuk cinta kepada fahmus sahabah maka kewajiban yang harus kita lakukan tentunya At-ta'allum, at-ta'allum, at-ta'allum. Kita belajar dan belajar dan belajar. Kita memenuhi kewajiban kita yang akan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang tentunya kita tidak akan bisa merasa aman dari para fitnah yang begitu banyaknya. Yang hari bertambah hari fitnah itu semakin banyak. Ingat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. fitnah itu akan datang kepada kalian selalu bertambah fitanun keketa'i lailil muzlim fitnah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam hari yang gelap gulita keketa'i lailil muzlim ini tentunya ketika kita tidak waspada maka yang kita takutkan kita akan terjatuhkan ketika kita tidak membawa lentera atau tidak membawa cahaya an-nur atau ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati kita menggelapkan kehidupan kita berarti kita akan terjerumus. Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Oleh sebab itu, sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai kita ingat Abu Aliyah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita dan ini suatu pertanyaan yang menunjukkan keagungan ketika tersadarkan dari dalam hati kita untuk cinta kepada fahmu sahabat kata beliau saya tidak tahu mana yang lebih besar. Apakah nikmatul Islam ataukah nikmatul sunnah? Menunjukkan memang subhanallah kemuliaan bagi orang-orang yang Allah arahkan untuk cinta kepada sunnah. Memang banyak kaum muslimin yang sudah mendapatkan hidayah. Yaitu untuk mengucapkan syahadatain. Atau mereka mendapatkan atau Allah tentukan orang ini menjadi kaum muslimin namun kadangkala mereka tidak mendapatkan hidayah al-hidayah ila sunnah sehingga sebagian orang kita dapati sebagai orang-orang ahlul bidah sebagian ada yang kita dapati mereka adalah orang-orang yang benci kepada sunnah bahkan sebagian ada yang mencaci maki paman para sahabat dan sebagian orang ada yang berusaha untuk memerangi dan mematikan fahmu sahabat dan ada sebagian orang yang tertutup jalannya sehingga gelap dan tidak mengetahui bagaimana fahmu sahabat. Mereka mengetahui Al-Quran, mereka mengetahui Al-Hadis, tapi tertutup. Oleh sebab itu, akhwati fillah, Abu mengingatkan kepada kita, saya tidak tahu. Mana yang lebih besar? Ini tentunya suatu pertanyaan suatu pertanyaan yang mengingatkan kepada kita betapa besarnya ketika Allah arahkan kita untuk cinta kepada fahmu sahabat. Sampai-sampai